serial sandiwara radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala puyir cap 19, obat kurap cap 19, salt cap 19, dan balsam cap bete. Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air, ayo. Ayo, ayo. ayo. Kau masih hidup, play? Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Hai, kalau terasa pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa, kalau terus dipikir rosa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 Tian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-728 ini, dengan para pemain Aris sebagai Pamegatsi, Yati Indra sebagai Pepetan, Naryo sebagai Kidemang, Herman sebagai Kiai Pangon, Norman sebagai Patrawati, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ashari sebagai Panji Saprang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Nomor satu di apanya? Rasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau. Capek Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau cabetet. Balsem hijau cabetet, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. seorang perempuan dengan pakaian yang compang-camping, rambut panjang terurai tak terawat, matanya tajam dan sirik memandang ke arah panci saprang dan damar tahun. Lari Angon tak kalah terkejut melihat kehadiran Pinaka Swasti Ratu itu. yang kau lakukan di sini? Justru akulah yang ingin bertanya kepadamu. Apa yang kau lakukan di sini, Panji Sapra? Tidak tahu diri. Siapa yang kau katakan tidak tahu diri? Kaulah yang tidak tahu diri. Kau selalu mengikutiku, membayang-bayangi kemanapun gerak langkahku. Apakah kau pikir aku akan membiarkan siapapun menjamah anakku? Biar di tangan kiriku, aku ke tempatan raja setan ini namun hatiku tidak akan menjadi hati setan seperti hati kalian. Sebaiknya jangan ganggu apa yang aku lakukan. Aku tidak percaya pada takdir. Aku akan mengubah takdirku. Aku akan menjadi batu-batu sandungan bagimu. Aku akan menjadi tonggak-tonggak perintang sampai takdir akan berubah, berpihak kepadaku. Takdir tidak akan pernah berubah. Kau boleh melihat. Kau boleh menunggu sampai waktu bergeser. Kau akan tahu. Dan kemudian malek bahwa aku bukanlah golonganmu. Lihat, aku telah berdiri di sini. Aku berpijak pada keyakinanku. Sebuah permainan yang menyenangkan. Sebenarnya, aku merasa lelah setelah aku bertarung melawan laki-laki sundal yang gemar menodai gadis-gadis itu. Akan tetapi kehadiran taman berdua menghangatkan kembali pergelangan tanganku. Lihat, ujung cambukku telah menggeliat-geliat. <laughs> Rupanya kita akan membagi diri berbagi musuh. Aku ingin menjajal sejauh mana kemampuan Panji Satran itu, Bibi. Segesit apapun dia, geliat cambukku tentu akan mampu mencungkil matanya. Kepala kau. <laughs> Izinkan aku menghadapi orang itu, Bibi. Tidak, Badrawati. Aku yang akan menghadapinya. Aku serahkan kepadamu dan kepada Lare Angon untuk menghadapi Damar Tahun bersama-sama. Tidak perlu kalian bersikap jantan dan bermaksud menguji ketangguhan dengan sebuah perang tanding. Itu bukan waktunya. Bunuh dia! Iya! Hati-hati pemandaman tahun. Bibi Pinaka telah memerintahkan perintahkan kepadaku untuk menghadapimu. Jangan sekali-kali paman meremehkan aku. Jika paman meremehkan aku, nasib paman tak akan lebih baik dari nasib kesibawani gurumu. Tanah yang terbelah oleh ayunan cambuku ini cukup lapang untuk mengubur bangkaimu. Jika kau menghendakinya, aku tak keberatan untuk membelah bumi lebih dalam lagi. Ibu. Please go. Mari paman lari Angun. Tunggu apa lagi? Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! yeah. tidak bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan untuk menolak sendiri kita tidak mau. Simpul syarat di layarku masih tergolongku. Dan aku tak mau melukas sendiri. Parah yang besar nampak mulai berkelahi dan kakakku. Kakak Panji Sapra. Aku juga mendengar suara-suara panik. Siapa? Seluruh mereka yang bertempur itu justru mengganggu saya untuk membebaskan orang. Tadi aku sudah mulai berhenti. Cakra cakra yang terlalu. Namun kini aku harus memulainya lagi. Dia selek, bunuh, cingan. Pertempuran antara Badrawati dan Lare Angon yang bergabung melawan Damar tahun itu berlangsung dengan dahsyat. Badrawati tidak perlu merasa sungkan. Ia yang tidak begitu banyak bergerak terus mengayunkan cambuknya susul menyusul, menimbulkan ledakan gemuruh. Sementara Lare Angon dengan kesut bagaikan burung sikatan mengitari lawannya. Namun demikian, lawannya adalah Damar Taun, salah seorang dari mereka yang memiliki wajah mata durga. Dengan tangguh dan tanggon, Damar Taun menghadapi lawannya. Pinaka dan Panji Satang ternyata belum melakukan apa-apa. Kedua orang itu memperhatikan apa yang tengah terjadi. Apakah kita tidak diperbolehkan mimpi? Apa yang terjadi itu, Kiai? Iya. Kiai, tetapi bicara ada yang keluar. Jika kita terkena senjata mereka yang nyasar atau sengaja disasarkan, bisa Bagaimanapun kalau kekuatan mereka masing-masing berimbang, maka yang dua itu akan menangkan perkelahian. Jika Demar tahun berhasil di sini, maka bisa menyerang jumlah kekuatan lawan. Hingga kaki tangan durga para bandari itu hanya tinggal satu saja. Sedangkan aku, aku tidak sulit tunduk oleh kekuatan raja ini. Aku akan memancing Panji Sapra untuk bertempur di di tempat ini yang akan kau lakukan, Pak Jisapa? Kau ingin berkelahi? Aku lawanmu. Jangan dicampur. Kau tidak boleh menerjunkan diri di dalam pertempuran itu, Sapram. Aku lawanmu. Ayo, jangan kau merasa sungkan. Gunakan ajarmu yang dahsyat Conda Birawa itu. Iblis kau betina, tidak tahu diri. Menurutku kaulah yang iblis. Betina liar. Jangan Hai, terasa pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa, kalau terus dipikir rasanya semakin rasanya uh, pusing aku rasa sakit di kepala.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 Kiai Pangon dan Ki yang mengintip dari balik pintu serasa amat berat mengikat jantung agar tetap berada di tempatnya. Demikian juga dengan Ki Kuntang dan Ki Taur Pawasan. Anin Mangesti dan Sesanti serta ibunya menggigil berhimpitan. Dan di dalam bilik, Opetan yang sedang menunggui ayahnya seperti terbangun, terusik perhatiannya oleh pertarungan yang sedang terjadi. yang hanya sekedar satu dua orang, akan tetapi banyak. Aku mendengar juga di antara wanita. Siapa yang berkelahi itu? Aku ingin melihat ada apa sebenarnya di luar sana. Tatang turun tertatih dari amben. Ia membuka pintu perlahan dan melangkah ke depan. Tetetan tertegun karena pertama kali yang dilihatnya adalah tubuh yang berbaring meringkuk di sudut. Tubuh berambut putih yang tak mungkin dilupakannya. memberikan beberapa pertanyaan menginginkan hati peta. Mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepadaku. ikuti saja arah perasaan. Jangan kau lawan. Mendekatlah kepadaku, Betetan. Mendekatlah kepadaku. Hmm? Mendekatlah kepadaku. Aku tahu kau cemas. Buanglah rasa cemasmu itu jauh-jauh ke petang. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan menakutkanmu. Tenangkanlah hatimu. Jangan gelisah. Jangan takut kepadaku. Kau harus jujur padamu sendiri bahwa kau merindukan kehadiranku. Seperti halnya aku juga merindukanmu. Sekarang setelah kita benar-benar berjumpa, aku ingin mengajakmu mewujudkan mimpi itu agar menjadi kenyataan. Bagaimana, Pepetan? jangan. Apakah kau tega akan mengecewakan aku? Hmm? Aku... aku takut. Apa yang harus ditakutkan? Bukankah mimpi itu telah datang kepadamu? Mimpi itu telah datang pula kepadaku. Artinya, kita tidak mungkin menghindar. Takdir telah mempertemukan kita. Ayolah, pepetan. Hmm? Ayo, ayo. Turuti apa yang menjadi keinginanku. Kita harus menjadi satu. Mari kita lakukan. besar menjijikan. Pedang. Pedang itu akan aku benamkan ke dalam perutmu. Ah, pedang itu akan aku benamkan ke dalam perutmu. mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Pepetan, anak gadis kitoh Jali yang telah menjadi salah seorang korban dari pemetik kembang berambut putih itu. Ki Demang dan Kiai Pangon yang berada dalam jarak beberapa langkah mestinya mengetahui apa yang akan diperbuat Pepetan. Namun kedua orang itu sibuk mengintip ke halaman. Pepetan melangkah menuju ke sudut dinding dan memungut pedang serta mencabutnya. lakukan itu, Hmm. Aku akan membunuhnya. Aku akan membenamkan pedang ini ke perutnya. Ia sudah mati. Kau tidak perlu melakukan hal itu, Pepetan. Ah, berikan pedang itu kepadaku. Tidak, Pak De. Ah, berikan pedang itu aku, Tondo. Dok. Tidak, Pak De. Aku harus melakukan ini. Orang ini telah merusakku, menghancurkan masa depanku. Tetapi ia sudah mati, Dok. Lihatlah, ia sudah tidak bernafas. Belum, Pak Dek Pangon. Orang ini belum mati. Ia masih bernafas. Akulah yang akan membunuhnya. Yeah. aku tidak akan melupakan budi baikmu. <laughs> Apa kabar Kiai Bangun? Suatu ketika kelak, aku pasti akan datang lagi ke rumahmu. Karena aku masih mempunyai urusan dengan kedua anak gadismu, Mangesti dan Sesanti. Mereka akan menjadi korbanku berikutnya. Hahaha. <laughs> Gusti, jaluk ngapura. Orang itu lepas lagi. Kau telah melepaskannya, Pepetan. Aku, aku... Kau ceroboh, Pepetan. Dia lepas sekarang. Ah, kau tahu apa artinya? Betet, Nomor satu. rasa apanya? rasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau. Cabete. Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua Rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau cabetet. Balsem hijau cap betet, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatian, perhatian. Hai, bulat-bulat putih itu bukan gambar. Belang-belang. cap 19 adalah obat kulit yang dapat mengobati panu, kadas, kurap, dan gatal-gatal yang disebabkan karena jamur. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Anda agar terhindar dari gangguan penyakit kulit dengan menggunakan obat kurap cap 19. Obat kurap cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kiai Tangon mendadak menjadi sangat pucat. Pepeta menjadi kebingungan, sedang beberapa orang yang lain yang berada di dalam rumah itu bahkan seperti tak menyadari apa yang terjadi. Mangesti dan Sesanti yang mendengar sendiri ancaman Pamegatsi itu gemetar ketakutan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pamegatsi yang telah bebas lepas? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.